بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القاضي على كل شيء Wassalatu wassalamu ala rasulillah Imamul mu'minina bil qada'i wal qadari Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا من الراضين بقضائك وارزقنا الفهم بحقيقته اللهم يا ربنا علمنا بما لم نعلم وانفعنا بما قد علمنا واحشرنا مع زمرة العلماء العاملين مع حبيبك سيد المرسلين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah kita bisa terus untuk bersama-sama dengan berjamaah untuk saling tolong menolong untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah memang semua dari kita butuh. Bukan Anda yang butuh kepada kami, tapi kami lebih butuh kepada hadirin hadirat. Semoga kebaikan hadirin hadirat yang didapat di majlis ini menjadikan sebab kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih tetap insya Allah akan melanjutkan silsilah pemahaman tentang akidah. Kita akan menjelaskan tentang sifat 20 dalam mukaddimah pengajian kitab Al-Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Tadi sebelumnya kita ingin mendengar firman Allah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik-adik dan anak-anak kami dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih. Kita melanjutkan tentang sifat masih ingat bahwa termasuk pendidikan keimanan akidah yang diajarkan oleh para a'immah asy'ariyah pengikut Imam Abdul Hasan al-Asy'ari adalah kita harus memahami terlebih dahulu sifat 20 sebelum sifat-sifat yang lainnya. Karena sifat 20 itu di situ banyak terjadi kesalahpahaman dari orang yang telah meyakininya. Maka perlu oleh para imam-imam itu dijelaskan. Kemarin kita membahas tentang kidan. Kidan dahulu, Allah dahulu. Kenapa oleh pengikut oleh para a'immah asy'ariyah. Sekali lagi ya kita harus tekankan bahwa akidah kita adalah kita ikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Para imam-imamnya, pengikut setelahnya, ulama nya disebut ulama asyairah. Di antara yang dihadirkan oleh beliau adalah sifat-sifat ini, 20. Sifat yang ketiga sudah kita bahas kemarin, sifat baqa. Dan ini perlu dihadirkan, memang karena di situ ada orang salah paham. Tidak ada yang dahulu kecuali Allah. Itu keyakinan kita. Selain Allah adalah hadith hawadith. Hadith atau hawadith jamaknya. Hadith itu baru. Karena diciptakan oleh Allah. Biarpun lamanya kayak apa, semua makhluk ini ada permulaannya. Tapi Allah tidak berpermulaan. Kenapa oleh Imam Abu Hasan ini, Ash'ari ini dihadirkan? Padahal beliau hidup di abad ke 4 Hijriah. 260 sampai 324. Takut ada orang kepleset. Para filosof itu tidak bisa paham kecuali alam ini juga kita mendahulu. Bukan filosof saja ternyata orang yang katanya pembersih akidah. Orang katanya imam pembersih akidah yang hidup di abad ke-7 Ia telah meyakini bahasanya Alam pun termasuk dahulu Nah ini adalah tanpa dirasa terjerumus di dalam kesesatan akidah yang lebih parah. Yang dahulu hanya Allah itulah akidah ahli sunnah wal jamaah asyariyah. Kalau ingin tahu nanti ada tidak perlu disebut karena menyebut namanya orang tersebut adalah promosi ya. Jadi ada pokoknya yang mengatakan alam itu kok kidam ini tertuduh akidahnya itu ada akidah akidah terjerumus akidahnya para filosof belum faham kalau alam ini ada permulaannya maka ini kemudian setelah kita meyakini Allah itu dahulu maka kita harus meyakini bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadith. Dan ini ceritanya panjang, mungkin malam ini hanya mukaddimah daripada ayat yang keempat ini. Mukhalafah lil hawadith ini artinya Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Yang kita saksikan ini adalah makhluk. Mulai dari matahari di pagi hari yang terbit itu. Malam hari pun muncul sinar rembulan. Dan ini pun pernah. Nabi Ibrahim di dalam perjalanannya mencoba barangkali ini Tuhanku. Eh bukan. Akhirnya diberi petunjuk bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa itu semua bukan Tuhan gunung yang tinggi dan megah, lautan lepas, topan, halilintar, apalagi itu semua adalah makhluk dan Allah tidak seperti itu semua. Ini adalah keyakinan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Jadi carilah sebanyak-banyaknya yang Anda ketahui dan yang Anda rasakan dan yang anda hayalkan kayak apapun maka Allah tidak seperti itu hayalan ini tidak akan muncul kecuali dari sesuatu yang pernah dilihatnya mustahil orang bisa menghayalkan sesuatu yang nggak ada contohnya anda berhayal punya mobil karena pernah lihat mobil anda berhayal punya rumah mewah karena pernah melihat rumah tidak ada hayalan terhadap sesuatu yang tidak pernah di Lihatnya. Maka hayalan-hayalan kita itu muncul dari sesuatu. Seorang seniman lukis. Mungkinkah dia pernah melukis sesuatu yang pernah yang tidak pernah ada? Nggak ada, nggak dianggap. Orang bilang ini apa? Akan begitu. Tapi setelah melukis ini adalah gambar tentang ini, ini adalah pohon itu, ini adalah binatang. Ya, karena dia menghayalkan sesuatu memang yang sudah pernah disaksikan dan dilihat. Maka apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita temui daripada ini semua, maka Allah tidak seperti itu. Ini barangkali globalnya ya. Dan ini sangat penting bagi orang-orang yang sering bertemu dengan agama lain atau kelompok sesat. Agama lain itu misalnya mohon maaf ada agama yang Tuhannya itu bisa digambarkan dalam bentuk patung atau gambar-gambar atau Tuhannya bisa diperankan oleh seorang bintang film maaf dalam cerita film kan ada dewa-dewi yang dibanggakan itu adalah Tuhan mereka barangkali pernah mendengar cerita-cerita yang datang dari India sana kan ada nah ini ada orang yang meyakini Tuhan seperti itu ini berbahaya maka harus yakinkan Tuhan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Harus dipastikan. Jadi tidak bisa digambarkan dalam bentuk patung. Maka lai apa? Laisa kamitsli syai' Allah tidak seperti apapun. Nanti pada sampai kita akan sampai kepada titik terus kalau begitu Tuhan Allah itu seperti jangan pakai zaman Abdul Hasan al-Ash'ari ini berkembang Islam kemana-mana. Bercampurnya antara kaum dengan kaum. India, Persia, ada yang nyembah api. Sampai Masya Allah, ada yang nyembah matahari. Nah ini, maka perlu dijelaskan bahasanya Tuhan tidak seperti itu. Sebab itu adalah makhluk. Lalu Tuhan kayak apa? Nah itu kalau orang sudah bingung seperti apa kok saya tidak bisa nemukan. Itu iman. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ajzu an darkil idraki ma'rifatu. Kalau orang sudah tidak tahu seperti apa Tuhan, yaitu iman karena Tuhan tidak bisa disepertikan. Anak kecil yang kagum dengan seorang raja, kalau ku, ibunya atau ustadznya bercerita tentang Tuhan Allah, bayangannya adalah raja duduk di kursi. mohon maaf. Barangkali kita pun pernah terlintas bayangan seperti itu dahulu waktu masih kecil karena pernah mendengar cerita pewayangan dewa duduk di ini dewa le. Mau tidak mau terbawa anak kecil yang diajak bercerita tentang Tuhan, kebayang bahasanya Tuhannya duduk. Tuhannya berjalan, Tuhannya kayak manusia. Belum mengerti, jadi orang percaya ah, kepada Tuhan tidak cukup kalau tidak disertai pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantaranya Allah itu adalah tidak seperti apapun. Di saat kita bertemu dengan orang beragama lain, harus kita kukuhkan ini. Allah tidak mungkin digambarkan dalam bentuk seperti itu. Patung, foto. Ada lagi kelompok kaum muslimin yang diam-diam mengajari orang awam menggambarkan Tuhan itu seperti makhluknya kaum musyabbihah dan mujassimah orang-orang yang mengatakan Allah berjisim dan menyerupakan dengan makhluknya maka ini insya Allah pembahasan yang luas sehingga berusaha ingin mengukuhkan bahwasanya Tuhan Allah duduk di arsh dulu bagaimana kalimat Allah duduk di arsh itu butuh dengan arsh Allah yang menciptakan arsh Allah tidak butuh dengan arsh. Lalu setelah itu menggambarkan tangan, lalu mata. Apa yang dipahami orang awam tentang tangan? Coba. Semua orang tahu tentang tangan. Mata, tahu tentang mata. Bahkan kalau kita melihat binatang yang tidak pernah kita lihat, kalau suruh menunjuk tangan dan matanya, semua orang pasti bisa. Karena kita sudah punya gambaran. Maka nanti akan kita bahas bahasanya ada disebutkan dalam Al-Quran tentang tangan Allah, mata Allah. Para ulama menjelaskan ini dengan dua cara yang ini juga diingkari oleh orang-orang sesat di zaman ini. Yang pertama dengan tafwid menyerahkan kepada Allah. Jangan bilang mata-mata yang mm, nggak usah pakai. Serahkan ini maknanya kepada Allah. Nah, ini cara yang pertama dan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Cara yang kedua adalah takwil dan inilah yang menjadikan bahan permusuhan ya, oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu gara-gara Asy'ariyah itu mentakwil katanya mereka adalah sudah keluar dari jalur yang benar bahkan keluar dari Islam. Maunya kalau Allah berfirman harus dimaknai seperti itu. Kalau sudah Allah berfirman mata Allah, tangan Allah, ya tangan yang sesungguhnya, mata yang sesungguhnya. Katanya mengatakan yang sesungguhnya itu adalah tauhid, bukan. Tauhid itu mengatakan begini, kalau disebut mata Allah bagaimana? Saya serahkan kepada Allah. Itu tauhid. Menyerahkan kepada Allah dan itu akidah kita Asy'ariyah. Mengatakan serahkan kepada Allah, jangan dibahas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas aras itu bagaimana? ahli tauhid Asy'ariyah mengatakan serahkan kepada Allah karena enggak pantas Allah duduk di atas ars. bagaimana duduk Serahkan makna istiwa kepada Allah itu tafwid. Ada lagi nanti Asy'ariyah dan Maturidiyah, Tahawiyah mengatakan bahwasanya ditakwili. Maksudnya ditakwili itu ditafsiri dengan tafsiran yang benar sesuai dengan kaidahnya, dengan dalil-dalil yang pasti agar orang awam itu tidak terlena di dalam menganggap Tuhan seperti makhluknya. Maka muncul takwil istiwa itu ditakwili. Takwil itu bukan memaknai itu. Takwil itu mencoba mengalihkan orang agar tidak terjerumus di dalam makna yang jika dipahami secara utuh meleger harfiahnya akan terjerumus. Maka ulama Asyairah mengatakan ditafsiri dengan kata kuasa Allah berkuasa atas arat. Oh iya, lupa, selesai. Tapi ini ada orang ahli sesat zaman hari ini, zaman ini mengatakan takwilnya Asy'ariyah ini menyesatkan. Kalau Allah sudah mengatakan mata ya mata sesungguhnya ayat Al-Qur'an enggak menerima majas. Majas itu adalah dusta. Uh, majas dan Al-Qur'an dusta katanya. Tidak ada majas. Majas itu keindahan dalam bahasa. Maunya kalau dikatakan mata ya mata. Nah, ini musibah. Akhirnya suruh ngartikan Nasullah apa nasiyahum. Ada ayat Al-Quran ya. Karena hamba-hamba itu lupa Allah waktu di dunia nanti. Di dunia, maka fanasiyahu, maka Allah pun melupakannya. Ha, Allah punya sifat lupa, begitu. Hah? Kurang ajar kepada Allah, masuk neraka nomor satu itu orang. Ada takwil, nasiyahum, maknanya ditinggal oleh Allah. Imam Bukhari banyak takwilan tentang ayat-ayat. Jadi takwil itu ada. Jadi kalau mendengar buku selebaran yang mengatakan takwil itu adalah nggak benar, langsung dirobek itu karena dia adalah ahli fitnah. Tapi takwil yang genah berdasarkan ulama, bukan takwil seperti orang liberal itu, nakwili ayat semaunya sendiri itu juga salah. Ada orang terlalu bebas dalam mentakwili. Takwil itu sesuai dengan dalil yang pasti misalnya. Allah kuasa, jelas innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu dan arus termasuk makhluk Allah, nggak salah. Tapi kalau sudah ditafsir dengan akalnya sendiri tidak benar ulama asyairah menakwili ayat-ayat yang menunjukkan atau yang disebut dengan ayat-ayat sifat dengan dalil yang pasti. Jadi manhajnya asyairah ada dua ya. Yang satu tafwid. Serahkan kepada Allah. Akan pusing kita. Tangan. Ah, tidak nyambung kita. Jangan bicara tentang tangan. Kalau tangan nanti masuk kayak menyerupakan. Serahkan kepada Allah. Katanya ahli tafwid. Orang mengatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa Allah di atas ars itu duduk. Siapa mengatakan istawa itu adalah duduk? Ada bahasa sendiri istawa, tidak harus duduk. Sebab membodohkan ulama asyairah. Dan saya punya bukunya kalau ada yang pengin tahu ini bukunya ini siapa. Saya punya cetakan, ini bagus buku ini. Dan ini adalah mukoror, dibaca di universitas-universitas mereka. Menjelekkan, membodohkan kita bagaimana? Itu ulama asyairah ahli taktil itu. Dengan takwilnya sesat. Memahami Allah duduk di atas arus saja kok tidak bisa. Ini saya punya bukunya ini. Para asatid yang pengen tahu ngintip bukunya dijamin nanti. Bakal bingung dengan omongannya ini. Katanya apa? Memahami Allah duduk di atas arus saja kok tidak bisa. Apakah nggak ngerti kalau arus itu makhluk besar, makhluk Allah terbesar? Jadi bumi, bintang gemintang, planet dan semuanya, matahari, kemudian ada ini adalah makhluk Allah ini semua. Nanti paling gede ini adalah arsh. Coba kita gambarkan kayak bola begitu ya. Bumi seisinya dan semuanya. Nanti paling gede adalah arsh. Dan arsh ini di atasnya arus lagi ada namanya makan al-adami. Lah inilah yang paling saya pusing ini. Makan adami. Makan itu tempat, adami itu nggak ada. Makan adami. Panjenengan sebelum lahir namanya Adam nggak ada. Makan adami. Jadi setelah bulatan itu yang namanya arus namanya makan adami. Ini orang nggak ngerti Adam. Apa katanya? Allah subhanahu wa ta'ala berada di tempat makan namanya adami itu loh. Allah di tempat yang tidak ada. ini kan bingungnya setengah mati ini orang. Makan di tempat yang tidak ada. Makan adami. Ya ini loh takwil sesat ya takwilmu itu. Bukan takwilnya asyairah. Lah ini kan takwil mengatakan arus paling gede makan adami. Allah itu wujud kok berada di dalam Adam. Itu kan aneh. Allah itu wujud lawannya apa? Adam bertentangan. Gak mungkin Allah yang wujud berada di dalam Adam. Itu dusta paling gede. Gak sadar. Bukunya dibaca di universitasnya. Saya punya. Bisa dikopi nabi bagian ini. Lah ini. Pernah kita tanyakan salah satu guru mereka. Ya syah isyhada. Al-muhim. Yang penting. Wah kalau sudah yang penting itu habis. Bahasa Arabnya istilahnya jamal wa intor. Tahu jamal wa intor? onta biarpun terbang. Ini ceritanya dari kejauhan kelihatan kayak onta. Lalu bertanya, itu burung atau onta? Katanya si dia ini, orang yang pengku, kepala batu ini, itu onta. Bukan, itu burung. Katanya onta. Burung. Katanya orang kepala batu tetap onta. Ayo dideketi yuk. Dideketi, digusah terbang. Biarpun terbang, yang penting tetap onta. Ya itu orang. <laughs> Sudah dikasih tahu masih saja ngengkel. Ini kitabmu al-muhim yang penting. Mohon maaf, saya punya bukunya ini. Dan rupanya buku ini dikukuhkan dalam buku-buku yang lain. Subhanallah. Jadi ini takwil sesat, takwil fasid, takwil sesat. Menafsiri ya seperti itu. Allah berada di makan Adami. Ada Al-Quran dalilnya? Tidak ada. Tapi kalau ada ahli sunnah wal jamaah asyairah mengatakan Allah inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahmanu ala al-arsistawa. Allah berkuasa atas arash Siapa bisa menyalahkan? Allah tidak berkuasa atas arus? Tidak bisa karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ini adalah secuplik karena ini ada selebaran yang dibagi-bagi di Cirebon, mohon maaf. Ini kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada Romo Yai Syarif juga menyebutkan selebaran tentang itu, sudah agak lama. Kemudian kemarin juga melihat rupanya ada orang yang mencoba mengukuhkan Allah duduk di atas arus, Allah di atas langit. Ini musibah. Ketahuilah Allah yang menciptakan arus dan langit, Allah tidak butuh arus dan langit. Allah tidak butuh mana-mana. Dan juga tidak benar yang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu enggak benar. Allah ada, enggak butuh mana-mana. Selesai. Ini adalah masalah mukhalafah lil khawatis. Insya Allah nanti kita sebutkan takwilnya ulama-ulama terdahulu termasuk Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Termasuk takwil-takwil Sayyidina Abdullah ibn Abbas jadi nanti akan kita sebutkan contoh-contoh bahwa takwil itu dibenarkan asalkan ada kaidah-kaidahnya, bukan seperti orang liberalisme zaman ini yang ngaco syariat Nabi Muhammad, semua alat takwil takwil semaunya, tafsir semaunya. Ini adalah juga yang sesat dan menyesatkan. Selesai sampai di sini mukaddimah tentang mukhalafah lil hawadith. Allah tidak seperti apa-apa. Itu sudah selesai. Kalau orang tuh gimana ya? Nah, itu sudah iman ini. Kalau sudah nggak tahu itu iman karena Allah tidak boleh diliput oleh akal kita. Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah, tapi kita kenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Allah ada. Baik, kita akan melanjutkan kepada hikmahnya Ibn ilah As-Sakandari. Baik, karena waktu ya. Baik. Hikmah yang ketiga. Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menyebutkan hikmah. Ketiga adalah sawabiqul himami la takhriku aswaral akbari. Sawabikul himami la takhriku aswaral akbari semangat yang tinggi tidak akan mampu menembus ketentuan Allah. Inilah pendidikan iman. Ini lagi-lagi orang yang orang yang mengatakan Allah di atas Allah di aras itu mengatakan katanya hikmahnya Ibn Atta'ilah asakan dari itu hikmah mauhumah, hikmah dusta dan palsu. Ini lagi-lagi memang musuhan benar dengan ahli tasawuf mereka itu. Sampai dituliskan hati-hati dengan hikmah mauhumahnya Ibn Atta'ilah asakan dari hikmah-hikmah palsu. Duh, saat ini Ibn Atta'ilah asakan dari adalah ah, orang hebat. Beliau adalah muridnya seorang sufi Abil Hasan Asyadili. Nah ini. Beliau mengatakan sawabiqul himami la takhriku aswarul akdari himmah semangat yang luar biasa tidak akan bisa menembus melewati yang namanya ketentuan Allah ini ada dua himmah ketentuan ini ada rentetannya dengan pelajaran yang lalu ya orang ada dua makom satu makom tajrid orang kalau tidak banyak urusan banyak ibadah aja kan begitu tapi kalau punya urusan anak dan istri, jangan ibadah terus. Anak istri cari nafkah. Nah, ini kan harus adil nih. Pendidikan dari Ibn Athaillah Sakandari. Kalau orang sudah dicukupi harta, Masya Allah, suaminya memanjakannya. Lah ini kok tidak mau ngaji? Wah ini bahaya ini. Hah? Pengen kerja sendiri yang capek. Ayo, syukuri ini mumpung di barisnya. Ada suaminya memanjakannya yang rajin ngaji nih. Yang diberi rizki oleh Allah, Masya Allah, lancar pekerjaan. Pengen aja nambah terus. Ya Allah, buka kantor baru. Katanya ini harus dijagai kantor baru dalam enam bulan. Jalan, buka kantor baru. Jagai enam bulan lagi. Wah, kapan ngajinya ya? Ada orang itu kalau memang sudah dicukupi oleh Allah urusan dunianya, segera seharusnya dia menoleh kepada urusan akhiratnya. Ada lagi orang yang oleh Allah ditempatkan di makom sebab kemarin disebutkan. Dia banyak kewajiban punya anak, istri, anaknya empat. Lah kok hanya di masjid saja sambil berdoa, Ya Allah berikan saya rizki yang banyak. Ini melanggar Allah. Melanggar hukum Allah. Sebab hukum Allah itu ada dua. Hukum atau undang-undang Allah nizam Allah hukum undang-undang Allah ada dua undang-undang yang dalam bentuk hukum yang harus kita patuhi dalam amaliyah kita yang satu undang-undang Allah dalam hukum sebab akibat ini juga undang-undang Allah kalau pengen kenyang bagaimana caranya harus makan ini kalau ada orang baru hebat bener tawakalnya ya kalau ada orang di Cirebon tawakalnya kalau kenyang langsung ke masjid, ya Allah berikan saya kenyang ya Allah. Ada enggak kira-kira? Hebat bener nih kalau ada ya. Ya itu sebetulnya urusan yang lainnya enggak beda dengan urusan perut, harus ada usaha. Maka dia, kalau memang dia mau nikah, orang kalau nikah siap memberi nafkah. Kalau punya anak, awas. Lalu balik aman-aman saya malas kerja dan sebagainya, jangan nikah, jangan punya anak. Hidup sendiri di hutan aman. Nah ini. Makanya kalau Oh indah Islam itu ya. Tidak boleh orang hanya mementingkan ibadah, dakwah dan sebagainya. Saya ini Allah bersama Allah. Jadi kalau pengen menghibur istrinya cukup ke kamar langsung dikunci istrinya di luar. Ya Allah berikan kebahagiaanku kebahagiaan kebahagiaan kepada istriku. Omong kosong. Hibur, beri senyum, goda, cumbui dan sebagainya. Goda anak-anak diajak main. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup. Pulang ke rumah dengan serius. Allah, Allah, Allah, Allah. Nggak pernah disapa istrinya. Anaknya nggak pernah dirangkul. Langsung ke kamar doa. Ya Allah, masukkan kesenangan ke dalam hati anak-anakku. Bohong itu orang. Namanya itu disebutkan kemarin sebagai syahwah al-khafiyah. Ini adalah ada hawa nafsu yang tersembunyi. Alasannya ibadah, padahal dia nunggang, ditunggangi oleh hawa nafsunya. lah ada hubungannya dengan ini setelah orang punya ngerti bahasanya ada di antara kita, bahkan kebanyakan kita itu makom asbab, ada tanggung jawab. Jadi rizki. Belajar ilmu ekonomi. Hmm. Banyak orang sakit, belajar ilmu kedokteran. Iya, apalagi? Nah, itu himmah namanya. Semangat kerjamu setinggi apapun, ingat di sana ada benteng namanya ketentuan Allah. Jatahmu sudah pas. Ada orang banting tulang mulai kecil sampai tua masih melarat. Ada enggak? Enggak kurang-kurang itu. Ada baru kerja dua bulan, Masya Allah banjir duit. Ada. Ya itu jatah. Artinya, kerja keras kayak apapun, ada batas. Ini sebetulnya, Ibn Atta'ilah as sakadari bukan mematahkan semangat. Kalau begitu kamu jangan kerja percuma. Kan takdir sudah beres. Nah, bukan begitu maksudnya. Terus kamu bekerja tapi ingat ada batas. Di saat kamu menemukan kegagalan, ketahuilah kamu harus ridho itu ketentuan Allah. Maka ini ada hubungannya dengan bab kodok kodar. Harus usaha. Kita kembali kepada bab kodok kodar ya. Ada namanya kodok kodar termasuk iman yang keenam adalah rukun iman yang keenam adalah antuk minabil kodoi wal kodari khairihi wa syarrihi beriman dengan kodok dan kodar apa itu kodok dan apa itu kodar lalu apa hubungannya dengan takdir dan apa hubungannya dengan perilaku kita kodok itu artinya pengetahuan Allah ilmu Allah fil azali ilmu Allah dari dulu dan dulu tentang apa yang terjadi ya. Ilmu Allah tentang apa yang terjadi fil mustaqbal. Jadi yang akan terjadi itu Allah tahu itu namanya kodok. Jadi Allah tahu besok makan apa kita. Lah saya kan belum tahu ya. Sudah angan-angan pengen makan sambal, ya kan? sudah siap sambal tanya, eh lomboknya habis, bisa kan? Ya, tahu Allah tahu <laughs> habis lombokmu tuh tidak kira makan sambal. Nah, itu. Allah tahu apa yang kita lakukan esok hari, tapi kita tidak tahu. Jangankan esok hari, nanti itu pakai sandal atau tidak pulang, nggak tahu. Ada yang hilang sandalnya, semoga enggak ya. Eh, nggak tahu. Jadi kita ini merencanakan, tapi Allah tahu semuanya. Jadi pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi semuanya itu namanya kodok. Pembuktian sesuai dengan ilmu Allah itu namanya qadar Nah, kita akan duduk di tempat ini Allah sudah tahu dari zaman azali, zaman dahulu, dahulu dan dahulu Allah sudah tahu. Dan duduknya kita pada saat ini itu namanya qadar Allah. Jadi Allah menentukan saat itu. Nah, ini tidak akan berbeda ilmu Allah dengan apa yang terjadi sama ya ini. Artinya apa? Anda semua kaya, Allah sudah tahu. Semua ahli surga Allah juga tahu. Ahli maksiat itu sengsara masuk neraka Allah juga tahu. Jadi kehidupan kita di akhir sudah tahu. Maka ada namanya takdir, ketentuan Allah terhadap si fulan, si A, si B, si C, si D. Itu adalah ketentuan. Ini kaya, ini mati dalam keadaan iman, ini mati dalam keadaan kafir. Itu namanya ketentuan Allah sesuai dengan ilmu Allah. Maka kalau kita berbicara tentang ilmu Allah, tidak ada yang berubah. Nah inilah yang kita bahas. Jadi rizkimu, kapan kamu menikah, anakmu berapa, sakitmu di mana, siapa yang ngobati, sembuh atau enggak sembuh. Ini Allah tahu. Nah itu semua apa namanya? qadar sesuai dengan qada Allah. Allah menakdirkan Anda begini begini begini itu sudah diketahui oleh Allah, maka enggak ada istilah menurut hakikatnya takdir berubah itu tidak ada. Menurut pandangan atau Allah karena Allah tahu enggak ada yang tersembunyi. Orang ini kerja keras Masya Allah ibaratnya ya kerja keras ya tapi kita tidak tahu bakal berhasil atau tidak. Kalau Allah tahu, oh iya, karena kerja untung dia. Allah juga tahu satunya lagi kerja, memang saya buat dia fakir, biarpun kerja kayak apa tetap fakir. Allah tahu. Tapi kita tidak tahu. Nah, babnya kita itu, himmah itu dipisah dengan kodar. Agar himmah muncul, Jangan bersandarkan kepada ketentuan Allah. Kalau saya memang ditakdirkan kaya, kan kaya. Nggak mau kerja. Katakan kepada orang itu, siapa yang bilang ente kaya? Nggak ada. <laughs> Makanya nggak ada, nggak tahu ente. Jadi ketentuan Allahku nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu kalau kita bakal kaya, anak berapa, nggak tahu. Maka dari itu, Allah membekali kita namanya akal akal ini untuk memilih wahadainahu najdain ada dua jalan jalan ke surga jalan ke neraka maka kita ini saat ini diberi oleh Allah otak kita gunakan otak kita tapi ingat kita sekedar menggunakan tapi ingat kita menggunakan otak kita dan tenaga kita untuk sampai surga tapi ingat usaha kayak apapun nggak akan kita bisa merubah takdir itu tapi usaha tetap. Doa tidak akan bisa merubah. Riwayat dalam hadis ya. La yaruddul qada illa doa tidak akan merubah qada kecuali doa. Itu adalah dalam bahasa manusia itu memang merubah. Habis berdoa besok dikabul kan? Itu menurut Allah sudah tahu. Allah tahu orang ini bakal doa. Maka setelah itu saya kabul. Satu lagi doa tidak dikabul. Allah tahu. Maka harus kita pisah antara yang namanya kodok ilmu Allah tahu apa yang akan terjadi dan takdir Allah kemudian usaha kita. Usaha kita tetap kita harus usaha. Allah memberikan kepada kita akal. Maka akan menjadi dungu kalau orang itu bersandarkan kepada takdir. Karena apa? Sok tahu tentang takdir. Ngapain nggak kerja? Kalau memang saya takdirin kaya akan kaya. Nah ini kan sok tahu kayak Tuhan saja dia. Tapi kalau menggunakan akalnya, teman saya bekerja, maka dia berhasil, maka saya harus niru dia. Karena usaha. Cari duit, saya lapar, saya ambil nasi. Maka inilah yang harus kita jalani. Maka harus ada himmah kita untuk menjalani hidup ini. Pengen surga, sholat. Coba kalau dihantam dengan takdir, biarpun saya sholat banyak, kalau memang ahli neraka kan masuk neraka ya. Ya goblok bener pengen masuk neraka, ini namanya akhirnya nggak sholat kan? Oh ya udah ahli neraka. Jadi kita jangan seperti Tuhan, sok kayak Tuhan. Akan tapi gunakan akal kita. Himmah muncul, tapi ingat, sebesar apapun usahamu dengan akal dan tenagamu, maka ketahuilah tidak akan melewati batas takdir. Tapi harus usaha, himmah harus. Sawabikul himmah, himmah yang kuat harus kita hadirkan. Bekerja keras, ibadah yang kuat, terus bangun malam, puasa, Kenapa? apa? surga. Biarpun kita tidak akan berubah bukan nidom aturan ya bahasa nantinya ada jatuh ya nidom itu undang-undang hukum Allah hukum kauni dan hukum hukum syar'i hukum ada dua kauni hukum kauni itu adalah hukum alam ini harus kita patuhi kalau tidak patuhi ya kita yang rugi coba ada api menyala lalu anda berjalan di atasnya kalau memang takdirnya tidak membakar saya ya tidak akan kebakar angus tuh orang mati karena Allah sudah punya hukum bahasanya api ini bakar bukan karena api itu yang membakar dari zatnya, tapi Allah sudah membuat seperti itu. Nah ini, makanya kita kedinginan, kita pakai jaket, itu sudah hukum alam. Kalau ada pisau kita gerakkan ke daging menyembelihnya, itu adalah hukum. Pisau mematahkannya, bukan pisaunya, tapi Allah sudah membuat hukum semacam itu. Kita harus patuh dengan hukum Allah ini. Kalau nggak patuh, lihat, tidak akan kita sampai kepada tujuan. Dan Allah memberikan kepada kita akal ya. Akal kita diberikan oleh Allah. Allah memberikan kepada kita akal, kita gunakan akal kita untuk menjalani hidup ini. Berangkat dari iman otomatis ini. Nah, ada dua jalan. Ada jalan surga. Yang mau surga ini, masjid, sholat, ibadah. Yang mau neraka sana itu, zina, mabuk, segala macam. Suruh pilih. Wakullun muyassarun lima khulikolah. Semua orang itu akan dimudahkan sesuai dengan tempatnya nanti. Kalau ahli surga, Masya Allah. Niat mencuri dan zina mulai kemarin nggak jadi-jadi. Bannya macet, mau nyuri rumahnya tetap rame. Karena Allah mencintai dia. Dimudahkan untuk masuk surga. Ada lagi yang masuk surga susahnya. Sudah kaya raya, sehat, seger buger, zina, mabuk. Nggak pernah kena penyakit. Oh. Karena Allah pengen masukkan ke neraka. Jadi ada di sini. Kita harus usaha Wa kullun kullun muyassaru lima khuliqah, lima khuliqalah. Tapi ketahuilah, setelah kita menapakkan kaki di jalan usaha untuk cari ridho Allah, maka Allah akan memudahkan untuk yang Allah kehendaki. Ahli surga surga. Dan jangan kita melawan ketentuan Allah dengan bahasa atau jangan kita uh, memilih jalan salah dengan berhujah takdir. Ah, nggak mau. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya zina mabuk kan masuk surga. Ini termasuk paling bahayanya cara berakidah ini. Bisa kita gambarkan dalam urusan ini sederhana para ibu ya. Dulu pernah kita hadirkan di tempat ini kalau ada hadiah jamaah ini ada 10 orang ya dapat hadiah duit ya Tak banyak satu juta besok pagi diambil ya sampai jam sembilan. jangan sampai tidak diambil ya. Hadiahnya di mana? Di Masjid Weru. Ya. Di Masjid Weru. Sepuluh orang dapat hadiah. Kira-kira berangkatnya kemana? Ke Masjid Weru ya. Iya, ke Masjid Weru coba. Ini orang normal, sehat sudah. Betul Ibu, Berapa hadiah kurang banyak ya, Sepuluh juta sudah. Ayo, biar rajin. 10 juta 10 orang dipilih dapat KA diundi dapat 10 juta 10 juta 10 juta duitnya di masjid perlu. kira-kira kalau keluar dari masjid ini ke kiri apa ke kanan ke kanan ya akalnya digunakan ya itu benar coba kalau ada yang belok kiri apa kata jamaah gila ya masa duitnya di pleret beloknya ke kiri mau kemana saya mau ke Tegal aja loh dulu kan diuru kalau memang takdir saya nyampe di sana kan nyampe Leh, orang gila itu Nah, yang belok kanan itu dengan himmah. Tapi ingat, himmahmu kayak apa nggak akan kamu bisa melampaui takdir. Tapi harus kamu tempuh itu. Katanya apa? Di perempatan sana tabrakan JDR. Uh, masuk rumah sakit pelabuhan. Yo nggak jadi kepleret ya. Ya, himmahnya kayak apa? Lihat, nggak akan melampaui karena Allah sudah menentukan dia nggak dapat duit, hangus duitnya, masuk rumah sakit nggak bisa ngambil sendiri Ya, jadi himmah lah nih, berjalan. Harus sesuai dengan himmah ini benar, kalau tidak bodoh orang ini. Harus ikuti jalan yang normal. Sampai di sana tabrakan. Tapi kan nggak tahu kalau mau tabrakan ya. Kalau tahu tabrakan berangkat nggak kira-kira? Nggak tahu, makanya tabrakannya pun nggak tahu, makanya dia berangkat. Lah inilah. Jadi jalannya ini sudah ditentukan oleh Allah. Angan-angan kita ngambil duit, tapi Allah tidak menginginkan itu, maka ditabrakkan lalu balik lagi ke rumah sakit pelabuhan malah ke sana. Eh yang belok ke kiri di lampu merah itu tidak jauh sini. Eh mau kemana kok jalan sini? Mau ke Tegal. Terus ngambil duit di Meru. Kok ke sana? Eh repot banget naik mobil aja sama saya yuk. Ah naik mobil selancar sampai Meru ngambil duit lah. Tapi kan dia tadi nggak tahu kalau ada mobil ya. Kalau tahu mah mau, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ini permasalahannya kita sok tahu itu loh. Nanti ada mobil bawa saya, lah ini sok tahu. Namanya kalau orang sok tahu tentang takdir terjerumus. Jangan sok tahu. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya kayak apa masuk surga. Nggak ada itu. Berusahalah kita. Maka gunakan akal sehat kita. Kemudian usaha kita ada maknanya ya. Usaha kita ada maknanya terhadap keberhasilan kita. Kita punya kemauan. Dan ingat masalah kemauan ini ahli akidah juga berdebat banyak. Kemauan kita itu tidak mungkin ada kecuali sesuai dengan kemauan Allah. Dan kemauan kita itu begini bunyinya. Kita berkemauan. Kalau orang-orang yang semacam Qadariyah itu mengatakan kemauan kita itu adalah 100% ya kemauan kita. Artinya Allah sudah menitipkan kemauan di dalam saya, kekuatan di dalam diri saya. Makanya saya kuat ngangkat ini. Ini saya sendiri, nggak ada campur tangan Tuhan. Nah, ini musibah, sesat. Ini buktinya nih. Ah, Saya bisa ngangkat ini. Nah, ini tertipu. Merasa bahasanya Allah sudah menitipkan kekuatan. Jadi menitipkan kekuatan itu adalah kalimat yang kurang tepat. Itu kekuatan Allah ya, yang diberikan kepada seorang hamba tanpa harus putus daripada kekuatan Allah. Kalau terputus ada kudroh di sini. Saya kuat. Saya mau lihat. Buktinya kalau saya mau lempar, lempar lihat. Jadi ini tidak ada. Jadi kemauan saya 100% ini juga salah. Ada satu lagi mengatakan, apapun yang aku lakukan ini adalah kemauan Allah. Seolah-olah manusia tidak dituntut. Sehingga, ngapain kamu zina? Allah yang menghendaki. Ngapain kamu mabuk? Allah menghendaki musibah. Ada Jabriyah, ada Qadariyah. Maka Imam Abu Hasan al Ashari lagi-lagi ini pendekar dalam akidah meluruskan enggak. Ada namanya usahamu yang dihisap oleh Allah. Jadi Allah memberikan memberikan yang namanya kehendak. Kalau bahasa akidahnya innallaha yuridu anturida. Yang ngerti bahasa Arab. Allah menghendaki kamu berkehendak. Sederhana. Nggak usah pusing. Kalau Allah tidak menghendaki kamu berkehendak, masya Allah mau makan males ya. Nah, karena Allah tidak menghendaki anda berkehendak makan, padahal sate enak sambelnya, wow hobi. Tapi karena Allah tidak menghendaki anda berkehendak, maka anda tidak berkehendak. Kenapa anda berkehendak? Karena Allah menghendaki anda berkehendak, maka dengan kehendak anda itulah yang akan dihisap. Maka orang harus tanggung jawab. Makanya semua pekerjaan yang di luar kehendaknya nggak ada hisap ya. Orang gila nggak ada kehendak. Itu aja masalah naruri aja orang jalan. Ada orang tidur nggak punya kehendak ya. Makanya kalau orang tidur nggak ada disifati siap. Ini inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini tentang syarah hikam syarabikul himam la takhriku aswarul aqdar Pertama kita harus punya himmah yang kuat, tapi harus kita sadari himmah ini kayak apapun tinggi hebatnya tidak akan bisa melampaui. Ini maksudnya senjata buat kita, bekal buat kita agar tidak putus asa. Sehingga ada orang mengatakan, seandainya kau lakukan gitu kan bisa begini. Kalau seandainya begini, engkau bisa begini. Ini adalah menjadikan orang nyeselnya tidak aturan. Akhirnya mencacip semua usahanya. Padahal oleh Rasulullah jangan pakai lau lau lau fa'alta kaza lakana kaza. Kalau kamu lakukan begitu, coba kamu begitu kan bisa begini. Coba begini, coba begitu. Itu enggak ada benar. Fa inna lau taftah amala syaitan dalam hadis Nabi karena lau seandainya kau begitu itu adalah membuka pintu setan. Inilah yang bisa kita hadirkan tentang syarah Hikam Ibn Athaillah as dari dan besok kita melanjutkan pertemuan yang akan datang. Eh, Tanggal berapa ya? Nanti kita akan berbicara juga mengulang sejarahnya Sayyidina Husin radhiyallahu anhu nanti insyaallah tanggal 10 Muharram ya. Menjelang 10 Muharram kita juga akan mencoba mengkaji sejarah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena biasanya di saat-saat itu ada muncul akidah-akidah ya yang mencoba mengagungkan ahli bait Nabi Muhammad tapi dengan cara yang salah tanpa disadari mereka menghinakan. Maka kewajiban kita untuk mengembalikan pemahaman tentang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai dengan cara yang benar manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Kenapa perlu kita hadirkan? Karena di hari-hari itu biasanya ada orang yang menggelar cerita Sayyidina Husain, cerita tentang ahli bait Rasulullah, tapi dengan versi-versi orang yang sebetulnya ada dendam tersembunyi dengan ahli bait Rasulullah. Dihinakan Sayyidina Husain digambar, Rasulullah digambar, kemudian cerita-cerita Sayyidina Ali direndahkan ya. Sayyidina Ali orang yang sangat luar biasa pemberani dijadikan pemaaf orang yang penakut. Sayyidina Husin yang luar biasa gagah seperti itu ternyata dijadikan pengecut. Ini adalah cerita-cerita yang menyesatkan dari orang-orang yang mengaku mencintai ahli bait Rasulullah maka kita ahli sunnah wal jamaah akan bercerita nanti tentang ahli bait Rasulullah wabil khusus Sayyidina Husain dan mungkin kita tambah dengan Sayyidina Hasan yang keduanya adalah kedua cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dari keduanya inilah Rasulullah diberi oleh Allah keturunan sampai akhir zaman hingga munculnya Imam Mahdi nanti beliau adalah juga keturunan daripada Rasulullah dari dia Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi inilah insyaallah nanti ada bisa ditunggu waktunya nanti dan ini penting karena ini termasuk bagian akidah. Karena termasuk akidah adalah hubbu Rasulillah, mencintai Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah tidak sah kecuali mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Di antaranya siapa? Sahabat Nabi. Kemudian Sayyidina Husin dan keturunannya. Husain minni wa ana mun Husin. Man abba Husayna, man ahabba Husainan faqad ahabbani. Yang cinta Husain mencintaiku. Yang cinta sahabatku ya juga sama yang dicintai oleh Rasulullah, maka kita pun harus mencintai dan itu nanti insyaallah kita hadirkan pada silsilah yang akan datang. Mohon maaf kepada hadirin hadirat kalau sudah pendidikan akidah itu kadang-kadang kurang nyaman ya. Kadang-kadang kita perlu sentuhan hati bagaimana baik dengan suami, dengan saudara, dengan anak, dengan tetangga. Itu adalah akhlak. Kalau akhlak itu manis, selalu manis. Tapi kalau sudah bicara akidah sama fikih, panas. Sumpek ya. Tapi sabarlah untuk menjaga keimanan kita, kita harus sabar. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih jazakumullah khairan katsira. Ada satu pertanyaan Buya langsung dari saudara ya, teman kita menanyakan tentang ayat berbunyi Allahu nurus samawati wal ar dan selanjutnya nuru kamiskatin bihal bisbah seperti itu Bu ya. Itu ada mungkin mempelajari dari terjemah kadang menyesatkan akidah-akidah yang memahami dari terjemah. Bagaimana pemahaman dari bu ya sendiri? Kami mohon penjelasan. Terima kasih. Sama, Selanjutnya kami mau silakan pada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya tentang mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi itu Allah tidak tidak sama dengan dat yang baru. Dengan misalnya Allah itu duduk di atas ars. Berarti Allah itu sama dengan kita-kita. Kata-kata duduk kan berarti kita ini kan seperti kita duduk seperti ini. Berarti Allah itu tidak kudro, tidak kuasa. Sedangkan Allah itu tidak kuasa berarti itu Allah itu muhal. Yang saya tanyakan misalnya ada seseorang mengerjakan sholat. Lalu seseorang itu ingin sekali khusyuk. Dan pikiran seseorang itu, hayalan-hayalan seseorang itu mm, mengingat lafat-lafat Allah gitu. Apakah boleh di pikiran seseorang itu mengingat lafat Allah? Dia itu tahu bahwasanya Allah itu bukan seperti itu. Bukan seperti lafat Allah gitu. Tapi seseorang itu ingin khusyuk gitu. Apakah boleh menghayal tentang lafaz Allah ketika sholat? Das cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu atau bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum tentang akidah ini setengah tahun yang lalu saya pernah menemukan sebuah majalah dan buku yang dibagi-bagikan di masjid secara gratis. Dan saya sangat kaget dengan itu, malah keyakinan saya pernah gundah gitu. Tapi akhirnya dengan penjelasan Buya ini menjadi mantap dan yakin, yakin sekali apa yang diajarkan oleh guru saya terdahulu tentang akidah ini. Dan mungkin orang awam seperti saya banyak yang ragu kalau disuguhkan oleh eh, argumen-argumen eh, yang sangat provokatif dari orang-orang yang mengatakan Allah di atas sana dan duduk di atas kursi sana. Kita tidak punya argumen. Cuman kita punya kata balik tentang ayat apa? tentang tidak boleh menakwilkan itu sederhana saja. Ada satu ayat yang di situ Imam Bukhari kalau enggak salah pernah menafsirkan uh, suatu ayat itu likulli syai'in halikun illa wajh. Kullu syai'in halikun illa hmm. wajah yang artinya segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah gitu. Maksud arti itu. Kalau tidak boleh ditakwil artinya cuman wajah Allah yang enggak hancur lain tangan kakinya gitu kan hancur. Dia menakwili itu bahwa Allah duduk di atas kursi karena dia mohon maaf, dia tidak menakwili dengan ayat Allah Ar-Rahman al-Arsistawa bahwa Allah duduk di atas kursi dengan tangan, kaki menjulur begitu katanya nih tes segala macam keringatnya kalau disandingkan dengan ayat ini gimana? Berbenturan. Dia kalau tidak mau menakwili ayat itu, jadi nanti hari kiamat Allah itu akan hancur juga. Gimana kekuasaan Allah kok Allah hancur? Tinggal mukanya aja kalau gak mau ditakwili. Jadi itu adalah suatu bantahan yang sangat sederhana yang dia tidak mungkin bisa menjawab kecuali menakwili. Jadi dia sebentar bilang tidak boleh menakwili, kalau ditanyakan tentang ini pasti dia akan menakwili. Ya itu komentar saya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masya Allah. Sebentar ada lagi? Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Yuh ya. Ini masalah haji Pak Yuh ya. Ini kalau ini haji ini kok uh, di ada vaksin babi itu bagaimana Pak Uya? Hukumnya Pak Uya. Ini saya repot sekali Pak Uya. Hukumnya tuh pohon dijelaskan Pak Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal arti. Kalau kita buka ahli tafsir, ahli tafsir lebih tahu tentang bahasa daripada kita. Tidak diterjemahkan Allah cahaya. Akan tetapi yang memberi cahaya Nah ini kan juga pemberian makna. Artinya bukan cahaya berarti Allah. Allah itu cahaya. Nah ini adalah suatu kesesatan juga di dalam akidah. Jadi Allah yang menciptakan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah yang membuat cahaya untuk langit dan bumi. Yang memenyirai ini cahaya, mencinari langit dan bumi. Dan ini perlu kepada penafsiran daripada apa? ulama-ulama. Karena ulama menafsir yang semacam itu, mengartikan yang semacam itu, karena tidak mungkin kita katakan Allah cahaya. Siapa yang mengatakan Allah cahaya? Cahaya makhluk. Cahaya makhluk. Maka ini termasuk ada nanti kita akan bahas tentang ayat-ayat sifat. Ayat-ayat Allah yang berbicara tentang tangan Allah, mata Allah dan sebagainya. Bagaimana ulama menjelaskan tentang itu semua agar kita tidak terjerumus dan ini ada hubungannya dengan yang disampaikan kepada oleh Pak Haji Mustafa tadi bahwa ya itulah mereka itu orang-orang sesat di akhir zaman yang di Cirebon juga ada itu pengen mengatakan punya tangan, mata dan sebagainya ya. Nah ini sehingga perlu duduk di atas kursi yang kursinya di atas ars. Nah ini kan Pak kubu ya Nah ini musibah nanti ini. Karena mau tidak mau harus ada bayangan semacam itu. Karena ada riwayat dan ini barangkali yang pengen tahu kakinya menjulur, lulu lulu kakinya menjulur jadi di atas dengan sandal yang terbuat dari apa zabarjet atau apa dari permata begitu. Masya Allah duduk di atas arus. Ini kan khayalan tentang dewa dewi waktu melihat itu mungkin habis melihat Ramayana dan barata yuda Sehingga harus bayangkan seperti itu. Tuhan Allah tidak seperti itu. Itu kesesatan akidah. Makanya kalau dihadapkan dengan ayat Al-Quran Kulu sya'in halikun ila wajah Setelah mengatakan Allah bertangan, Allah bermata. Lah ini Al-Quran berbunyi. Nanti pada akhir zaman itu semua akan hancur kecuali wajah Allah. Ya kan? Ini kan perlu ditakwili. Makanya Imam Bukhari sendiri menjelaskan datuhu, dat Allah. Bukan wajah, tapi dat Allah. Lah ini perlu. Tapi mereka mengingkari, itu bukan takwil. Loh, oh, ya udah, namanya itu onta biarpun terbang. Eh, apa? Nah itu, onta biarpun terbang. Katanya itu, mereka membantah. Waktu ditunjukkan Bukhari, Ibnu Abbas menakwili, jawabnya apa? Itu bukan takwil. Loh, loh, loh, itu bukan takwil. Terus takwil itu bagaimana? Ya itulah onta, biarpun terbang. Lah itulah kaidah mereka susah nanti. Semua ayat-ayat nanti, insya Allah besok pertemuan yang akan datang akan kita hadirkan takwilan ulama-ulama dari mulai sahabat Nabi sampai di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari termasuk tawilnya Imam Ahmad bin Hambal tentang Hajar Aswad itu aminullah. Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah, dengan itulah Allah menjabat. Masya Allah tangan Allah hitam begitu. Perlu menakwili. Seorang hamba itu bayna asabi'ir rohman seorang hamba itu di antara jari jemarinya Tuhan. Ya Allah, kita di kiri kanan jari Tuhan ya. Lah, begitu. Perlu ditakwili wajib. Makanya ulama kayak Imam Ahmad bin Hambal menakwili. Jadi takwili kadang-kadang harus. Nah ini. Ini termasuk akidah yang terpenting. Jadi akidah ulama zaman dahulu itu adalah memerangi muhtazilah kan? Tapi akidah zaman ini bagian ini Makanya mengajar akidah mukhalafah falil hawadis jangan disamakan dengan wujud kita Bako, harus lebih panjang porsinya. Karena kesesatan zaman ini dalam bentuk ini. Anak kecil di TK diajari Allah ayat apa hadis riwayat Muslim itu tentang tentang jariah hadis jariah Allah, ditafsiri bleger begitu tanpa melihat hadis yang lainnya sehingga anak kecil dibilang Allah di atas. Hati-hati kalau anak kita sekolah di TK kok diajari Allah di atas cabut itu atau gurunya dicabut dari TK itu. Tunggal, tinggal milih kita. Daripada anak kita sesat, ambil sekolah yang lainnya. Sesat itu jelas itu anak nggak belajar itu ustadz ustad ustadzahnya belajar salah itu. Dulu asyairah mungkin dia nggak tahu kelihatan orang baru belajar akidahnya jadi beda. Allah di atas. Ah, mana bu? Di atas sana. Di atas arus Oh di atas arus Nah ini lagi-lagi coba. Kalau memang mereka memaksa Allah di atas arus arus paling gede. Allah itu di dalam atau di luar? Di luar arah dimakan adami. Kalau katakan Allah di dalam, ya nggak boleh. Masa Allah diliputi oleh alam ya? Nggak mungkin Allah diliputi oleh alam. Baik. Hadis sahih berbunyi, Nazala Rabbuna. Allah turun. Kalau sudah tulutul laili, di dua per tiga malam, Allah turun ilah sama ke langit. Nyungsep dari aras. Begitu. Harus takwil dong, nazal Rabbunai bukan Tuhan yang turun. Rahmat Allah diturunkan di sepertiga malam. Kalau sepertiga malam Allah turun, naik turun. Sebab sepertiga malam sini pindah. Malaysia beda waktunya, Saudi beda lain. Jauh, naik turun, naik turun, naik turun. Pusing dong, kan begitu. Jadi ingat, akidah mereka akidah sesat, makanya membingungkan. Ini. Kalau setelah mengatakan Allah di atas aras, suruh menjelaskan Allah turun ke langit, itu apa? Kalau ahli sunnah wajah jamaah syairah, gampang rahmat Allah yang diturunkan di sepertiga malam. Karena apa? Pengampunan. Allah menyeru, hal min mustafirin yang minta ampun mana? Diampuni. Yang minta hajah mana? Dikabulkan. Nah ini dan ini juga ada lagi-lagi masalah ini fitnah. Abul Hasan Al-Asy'ari punya kitab namanya Al-Ibanah. Di situ beliau cenderung kepada taufid. katanya apa? Tobat. Lupa wasanya Abul Hasan Al-Asy'ari memang punya pendapat dua Taufid ya, menyerahkan kepada Allah kita dan takwil yang benar. Ini bukan asal takwil ya. Itu saja. Kemudian masalah uh, khusuk membayangkan Allah. Tidak tidak bisa khusuk di dalam sholat itu bukan kita membayangkan lafaz Allah. Tapi khusuk di dalam sholat itu menghayati yang kita baca. Khusuk di dalam sholat itu menghayati yang kita baca. Makanya kalau membaca sholat, membaca ayat tentang surga kok ingat neraka sudah nggak khusyuk. Apalagi di dalam sholat menghayalkan hmm. kita ini kalau sholat harus menghayalkan kalau kita ini lagi esrok mekrot, meluncur, sud, pakai roket ya. Ada sekarang mengajari ah, sholat khusyuk katanya diajari seperti itu. Nanti seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Dialog di mana? Khayal dialog. Sekarang ini dialog, nggak usah dihayalkan dialog. Sekarang ini kita dialog dengan Allah. Mohon maaf ini ada satu ajaran yang kadang-kadang di tempat-tempat mewah ini ngajari sholat khusuk sampai nanti terus kita seolah-olah ter, apa meluncur kita Isra Mi'raj nanti saat itu kita melakukan dialog dengan Allah sampai suatu ketika ada salah satu teman cerita dengan bahasa komputer ya bagaimana di saat itu akan saya apa namanya fokus kemudian saya set itu jadi bisa khusuk terus setelah saya membayangkan dialog dengan Allah nah, ini kan hayal ya menghayalkan terbang naik langit satu, dua, tiga, oh sudah termuntah. Ini adalah yang bilang sampai Rasul sendirikan. La layak la ya'lamuha illallah, sidratul layak la yasifuha illallah. Rasulnya berkata sudah muntah yang dahsyat tidak ada yang bisa itu dari Allah. Lalu yang menghayalkan mana Makanya salafus yang sesungguhnya itu kadang-kadang masya Allah kunci hilang dalam sholat. Nah ini kan ada temunya. Nah, ini itu adalah godaan. Tapi wajar. Bagaimana waktu sholat saya ingat itu ditarik. Ingat ini ditarik lagi. Eh, kita buang lah itu. Itu adalah khusuk kita. Tapi bukan membayangkan lafat Allah. Lafat Allah di hati. Allah. Allah. Dan memang itu adalah memang pernah ya lintasan. Bukan anda. Kami pun suatu ketika dulu juga begitu. Karena Allah itu demikian. Ya sudah secara otomatis sebetulnya menggambarkan Allah itu itu. Bukan itu lafdul jalalah. lafad Allah. Allah bukan itu. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah bukan membayangkan lafad, tapi membayangkan lafad sebagai lafad yang agung, ya. Tapi membayangkan Tuhan seperti lafad Allah Enggak benar. Kalau anda tadi kalimatnya benar, tapi saya tidak meyakini Allah seperti itu. Berarti anda ingat lafad Allah saja itu. Bukan berarti harus membayangkan Allah seperti itu. Jadi hakikat khusuk dalam sholat adalah bagaimana seseorang itu bisa menghayati bacaannya di dalam sholatnya perempuan menikah. Saya kakak saya perempuan ingin menikah pada bulan Januari. Ayah kami meninggal. Ayah tidak punya kakak laki-laki, maksudnya tidak punya paman ya, tidak punya adik. Kakak perempuan semuanya. Kakek juga tidak ada. Ya. Datang saja ke hakim-hakim yang menikahkannya. Saya tidak percaya dengan hakim, barangkali tempatnya adalah hakim-hakim gak karu-karuan, mungkin di negeri nan jauh di sana kita nggak tahu. Bagaimana? Tahkim. Tahkim itu caranya ambil seorang ulama yang Anda percaya dengan calon Anda, lalu Anda bersepakat mengangkat orang tersebut sebagai muhakkam. Yai, saya dengan perempuan ini mengangkat Anda sebagai muhakkam saya untuk menikahkan saya. Kalau sudah tidak ada wali. Termasuk dianggap tidak ada wali itu adalah jika tempatnya jauh. Lebih dari dua marhalah. Tapi ingat, ilmu fikih itu kalau tidak dibaringi dengan akhlak, menyesatkan Bapak ibunya jauh di Sulawesi, kan lebih dari dua marhalah, saya bisa ngangkat orang dong. Nah, secara fikih sah, tapi kurang ajar sama bapak ibunya, masuk neraka nanti. Kalau urusan fikih gampang nikahkan orang, tidak susah. Ini Tapi bukan masalah itu pernikahan cari ridho orang tua. Kalau masalah nikahkan gampang, bapak ibu nggak setuju, boleh diberesi nanti. Pergi ke tempat jauh lebih dari dua marhalah, tahkim selesai urusan nikah. Tapi nikah bukan itu. Nikah bukan hanya bertemunya ini suami istri, tapi ingat ridho orang tua. Maka kami ingatkan siapapun yang nikah paksa, was sebentar dalam seminggu tempelek sama suami. Maksa, ma kalau tidak dia dengan nggak mau, kurang aja. Saya lari, lari bener. Waduh, disia-sia itu nanti sama istrinya atau suaminya. Jadi kami anjurkan adik-adik kami yang kami cintai kalau menikah, tolong perhatikan orang tua. Bahkan ingat Jadikanlah pernikahan itu untuk cari ridho orang tua. Ridho Allah tentunya yang pertama, tapi orang tua. Sebab ingat, Al-Qamah itu mati, mati syahadat susah waktu itu. Karena setelah menikah berubah dengan orang tuanya. Padahal sudah diizini nikah dengan perempuan itu. Tapi setelah menikah dengan perempuan itu banyak berubah. Sarang, jarang kunjung, jarang lateni. Akhirnya ibunya agak tersinggung hatinya. Itu jadi sebab susah bersyahadat. Bagaimana mau menikah sambil lari, mentak lagi, Pak, babah, umi, kalau saya tidak nikah dengan perempuan itu, nggak mau nikah. Ayo, nggak nikah beneran, ayo. Kadang-kadang ibunya lemah ya. Kalau tidak cocok, tidak benar adabnya harus ada ketegasan. Sampai ada anaknya perempuan cantik katanya solehah menikah dengan laki-laki yang nggak benar ya. Gara-gara jatuh cintrong katanya. Musibah. Gula jawa rasa coklat. Nah ini, hati-hati ya. Insya Allah ini bukan karena kasus ini. Jadi masalah wali gampang ya, nggak usah susah ya. Datang ke hakim, depak, saya tidak punya wali, gimana? Beres. Atau kepada kiai. Ini saja. Bagaimana hukumnya membuang tai lalat? Kenapa dibuang? Indah tai lalat. Orang pada kalau dia menyakiti, mengganggu, itu boleh dihilangkan. Mengganggu, menyakiti, itu boleh dihilangkan. Tapi kalau tidak, tidak diperkenankan. Mengganggu itu ada. Kita tidak tahu di mana tai lalatnya, tidak disebutkannya kata Karena memang secara eh, secara kecantikan memang mengganggu. Wah, ini adalah sendiri caranya beda-beda. Tanya dulu pada suami ya, jangan-jangan suami senang. Ada orang dicerai gara-gara apa? Tai lalatnya dihilangkan. Katanya tai lalatnya gede. Rupanya suami yang pergi ke Singapura itu bilang, saya paling senang dengan tai lalatmu. Karena kamu hilangkan, saya cerai kamu. Kan bisa gitu nanti. <laughs> Jadi Jangan menganggap itu aib, tanyakan kepada suamimu. Enggak ada istilahnya jelek, sudah enggak usah pusing-pusing bayar buang duit lagi. Kalau suami sudah sayang apa boleh apa apa yang harus direpotkan. Kita tidak tahu tai lalatnya di mana. Termasuk membu merubah ciptaan Allah adalah membuang tai lalat yang tidak mengganggu. membanggu, mengganggu ini ya termasuk diantaranya ya mohon maaf lah semua orang bisa bersalah tapi tolong kalau kita bersalah itu ada insaf lalu perlahan-lahan. Mohon maaf, kami ada salah. Barangkali secara dohir jamaah tidak melihat. Tapi kita tidak boleh mengatakan saya tidak berdosa. Hati-hati. Hati ini dosanya lebih gede loh ya. Namanya dengki antara ustadz dengan ustadz. Gede nih. Ada ustadz maju. Ini kok bisa masyhur itu gimana itu Ustaz? Ah, ah, ini Ustaz penyakitnya Ustaz tuh hati-hati. Lah makanya didoakan kami jangan menganggap kalau kita begini terus tidak punya dosa. Lah ini kalau orang menganggap dirinya nggak punya dosa, itu dosa paling gede. Ojo sudah. Makanya semua orang harus merasa kira-kira dosa saya apa ini. Untung kalau ada orang ingatkan itu. Sampai ini jangan dikerok alisnya, nggak boleh ya. Nah ini senang sebetulnya. Telanjur bagaimana? Lah awas, jangan merendahkan orang. Ini perempuan haji kata yang ngerok kerek ngerok apa? Alis. Lah merendahkan orang sudah dosa. Lah ini hati-hati. Kadang-kadang orang itu terlalu semangat amar ma'ruf nahi mungkar nggak sabar. Nyakiti orang, nyakitinya belum tentu diampuni. Nyakiti. Kalau orang melakukan kesalahan harus dicela apa harus diingatkan? Diingatkan. Kalau mencela dosa, dia diampuni oleh Allah, kita belum mau apa? Kadang-kadang kita kesombongan dengan ibadah kita, dengan ustadz, keustatan kita, dengan haji kita. Jadi kalau ngelihat orang, oh kamu ini goblok, tidak ngerti ya. Nih. Coba ini haram, kamu ustadz goblok. Ah, ini nyakiti. Dihisap oleh Allah itu nanti. Tatanya dianya setelah pulang nangis, ya Allah aku mohon ampun, diampuni. Yang nyakiti, masuk neraka. Makanya, kalau anda melihat kesalahan pada teman anda, baik yang itu rambutnya macam-macam, atau mungkin alisnya dikerok, jangan dengan cacian. Tapi ingatlah dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dihubungi dengan baik sebab merendahkan orang itu dosa yang sangat gede. Itu saja insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita. Ada lagi? Oh ya, Masya Allah. Masalah vaksin itu. Sebetulnya itu sederhana jawabannya. Negara bisa jawab dengan gampang. Apakah tidak ada alternatif? Ada atau tidak jawabnya? Apa enggak ada lagi vaksin yang diambil dari selain babi untuk itu semua? Malaysia mengatakan bisa. Loh kenapa Indonesia enggak bisa? Kalau masih bisa, haram menggunakannya. Kalau sudah enggak ada lagi, Ya, lain cerita, namanya enggak ada. Sementara menurut medis ini bahaya tentang apa namanya radang otak dan sebagainya. Kalau memang tidak ada, maka itu adalah termasuk kesalahan. Tapi ingat, kesalahan kalau memang sudah tidak ada, itu juga kesalahan istighfar kepada Allah. Tapi lebih bahaya lagi ngunjing orang, buka aurat, ya nyuri itu lebih gede dosanya. Orang kadang-kadang membahas sekurang kurangnya ya. Kalau masalah haram, haram iya. Jangan sampai kita alas itu haram. Eh makan riba ternyata dia. Kan gak enak ini jadinya ya. Jadi ada jadi ada dosa yang lebih gede. Kalau urusan itu disederhanakan, kalau memang masih ada haram. Tapi gimana saya nggak bisa haji? Saya harus. Waduh, ya gimana? Istighfar yang banyak. Makanya jadi pejabat ini susah juga. Satunya dosanya orang segini banyak dia yang nanggung. Masya Allah. Enak jadi pedagang aja ya. Nggak usah jadi pejabat ya. Pejabat punya kewajiban untuk menyelesaikan ini semua. Kalau pengen masuk surga tolong dipikirkan. Biar orang tidak pada bingung itu haram hukumnya. Kalau seberapa 200 ribu orang di Indonesia naik haji melakukan haram siapa yang nanggung? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ulama hanya ngomong sana sini koar koar. Kadang gitu pun masih dimusuhi. Kadang-kadang ini ulama sempit otaknya. Maunya halal semuanya. Ya, itu adalah haram. Tapi harus menggunakan apa boleh buat? Ya minta istighfar kepada Allah. Karena itu bukan tergolong. Kan Anda tidak menikmati ya. Bukan termasuk dosa yang gede begitu. Kecuali Anda menikmati saya kecanduan seminggu sekali saya pengen vaksin. Nah musibah ini. <laughs> Jadi ini adalah termasuk dosa kecil ya. Tapi dosa haram jangan dirubah. Kalau sudah dibuahnya coba ini kecil saya tanggung. Saya pejabat kecil kecil kecil jadi gede masuk neraka nanti. <laughs> Baik, ini saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ada mohon maaf, ada minta doa. Ada yang sakit ya. Ibu Haja Khalisah yang lagi sakit. Hajah Khalisah yang lagi sakit. Beliau lagi sakit, tidak di rumah sakit ya, lagi sakit ya. Dan juga ada dari saudara-saudara kita yang saat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka dan semoga biaya yang digunakan untuk berobat dinilai oleh Allah sebagai pahala sebagai pahala dan sebagai amal jariah yang tidak ada putus-putusnya dan semoga menjadikan sebab keluarganya jadi baik-baik, soleh-solehah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kesembuhan dengan cepat dan kelak setelah panjang umur diberi oleh Allah husnul khotimah dan juga Allah semoga memberikan keikhlasan kepada kita semua, menjaga akidah iman kita semua, anak keturunan kita sehingga tetap dalam akidah yang benar, akidah ah Islamiyah, ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma